Maka itu adalah pelajaran bagi kita. Bimbingan bagi kita agar kita bersifat dengan sifat-sifat mereka sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan sifat mereka wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا ولم يسرف لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا illa man taba wa amana wa amil amalan salihah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima ila akhiril ayah yang mana setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat mereka Allah menyebutkan balasan bagi ibadur rahman Allah berfirman ulaika yuzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan al-ghurfah dengan kedudukan yang tinggi di surga. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama dan mereka disambut di dalam surga dengan ucapan salam dan penghormatan. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ibadir rahman, sifat hamba-hamba Allah ar-Rahman, setelah itu Allah menyebutkan balasannya. Bahwa mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Dan mereka disambut di surga dengan penuh penghormatan dan pemuliaan. Nah, maka di antara sifat ibadir rahman yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam ayat tersebut wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al ardi hawnan. wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman adalah orang-orang yang mereka berjalan di permukaan bumi itu dalam keadaan haunan akan diterangkan nanti tafsir Ibn Abbas mereka berjalan dalam keadaan haunan dengan penuh tawadu rendah diri wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman dan tatkala mereka diajak bicara oleh orang-orang yang bodoh mereka mengatakan salam disebutkan dalam tafsir At-Tabari rahimahullah dari penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terkait dengan ayat tadi walladzina wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan Kata beliau, ai ta'ati wal afafi wat tawadu'. Ai ta'ati wal afafi wat tawadu'. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman adalah orang-orang yang berjalan di permukaan bumi ta'ah dengan ketaatan. Wal afaf dengan menjaga iffah mereka, kehormatan mereka watawadu dan dengan sikap tawadu. Inilah sifat inilah sifat min sifat ibadur rahman. Itu tatkala mereka hidup di permukaan bumi ini. Mereka mengisi kehidupan mereka dengan ketaatan, dengan menjaga kehormatan mereka dan bersifat tawadu. kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka berjumpa dengan orang-orang yang bodoh. Ya, tentunya kita paham bersama bagaimana orang-orang yang bodoh, bagaimana orang-orang yang jahil, yang jauh dari ilmu din, ilmu agama, tatkala berbicara. Tentunya pembicaraan mereka, pembicaraan yang tidak enak didengar, penuh dengan kalimat yang kotor, cacian, makian, cercaan, dan kalimat-kalimat yang tidak pantas keluar dari lisan mereka. Nah, tatkala hamba-hamba Allah Rahman berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Kemudian mereka pun disampaikan kepada mereka kalimat-kalimat yang tidak pantas. Maka mereka tidak membalasnya dengan kalimat yang serupa. Tapi mereka menjawabnya dengan salam. Eh, mananya mereka menjawabnya dengan qaulan yaslamuna minal ismi wal lagwi. Mereka akan menjawab dengan ucapan yang dengan yang mereka selamat dari dosa dan kesia-siaan. Mereka akan berlalu dengan membawa kemuliaan. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Tatkala mereka melewati al-lagu perkara yang sia-sia marru kirama, mereka melewatinya dengan penuh kemuliaan. Mereka tidak membalas ucapan-ucapan yang kotor. Ucapan-ucapan yang tidak pantas dengan kalimat yang serupa. Tapi mereka membalasnya dengan ucapan yang baik. Bahkan mereka memberikan nasihat, arahan kepada orang-orang yang seperti ini bentuknya. Mengarahkan mereka kepada kebaikan, mengarahkan mereka kepada perkara yang lebih pantas dan lebih baik bagi mereka. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idfa billati hi ahsan." Fa idza ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Jadi balaslah dengan cara yang lebih baik. Maka seketika itu orang yang antara engkau dengan dia ada permusuhan, maka seakan-akan dia adalah teman yang sangat dekat. Ini sifat yang pertama. Tatkala mereka bertemu dengan orang-orang yang bodoh, maka mereka pun mengatakan salam. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam Ada wa Dawa beliau rahimahullah mengatakan ولما كانت العثرة عثرتين عثرة الرجل وعثرة اللسان جاءت إحداهما قرينة الأخرى في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم Kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dan tatkala ketergelinciran itu ada dua jenis yaitu ketergelinciran pada langkah kaki dan ketergelinciran pada lisan maka datanglah Penyebutan salah satu dari keduanya bergandengan dengan yang lainnya. Bergandengan dengan yang lainnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba Allah, Allah rahman adalah orang-orang yang berjalan di permukaan bumi dengan penuh haunan, dengan penuh rendah diri. Dan jika mereka diajak berbicara oleh orang-orang yang bodoh, mereka mengatakan salam. Mereka mengatakan salam. Jadi sini disebutkan dua hal. Yang pertama, yamshuna alal ardi haunan. Menunjukkan berjalan. Kemudian disebutkan tentang al-lisan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sebutkan lisan. Penyebutan ini menunjukkan bahwa ketergelinciran pada seorang itu dalam dua hal pada lisan dan langkah kakinya. Maka kata lima Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, fawasafahum bil istiqamah fi lafadzatihim wa Maka Allah mensifati mereka hamba-hamba Allah Rahman. Mensifati mereka dengan keistiqomahan pada lafadzatihim, pada setiap lafaz ucapan-ucapan mereka dan pada setiap langkah-langkah kaki mereka. Hamba hamba Allah Rahman istiqomah dalam doa ini. Pada langkah kaki mereka dan pada ucapan-ucapan mereka. Karena itulah ibadur rahman mereka berupaya membalas al-isaah dengan al-ihsan. Mereka berupaya membalas perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Tatkala mereka diajak berbicara oleh orang-orang yang bodoh, mereka membalas dengan kalimat salaman. Itu mereka membalasnya dengan qaulan yaslamuna minal ithmi wal lagwi. Dan demikianlah seorang mukmin Hendaknya senantiasa menghiasi lisannya dengan ucapan yang baik. Dengan ucapan yang bisa memberikan manfaat baginya dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dan hendaknya dia berhias dengan akhlak yang baik. Karena semua yang disebutkan dalam ayat tadi itu merupakan bagian dari akhlak yang baik. Karena itulah Nabi SAW bersabda, "Laisal mu'min kathrat taani wal la'an wa qaul al Bukanlah seorang mukmin yaitu bukan merupakan sifat mereka. Kathrat ta'ani wal la'an, taani wal wa qaul al Bukanlah seorang mukmin yaitu bukan merupakan sifat mereka banyak mencerca, banyak melanat dan banyak mengucapkan qaul badi, ucapan-ucapan yang tabu, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak memberikan faedah. Ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua dari sifat ibadur rahman dalam kelanjutan ayat Allah berfirman والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم طيب والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما dan hamba-hamba Allah Rahman adalah orang-orang yang yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman mereka adalah orang-orang yang melewati malam-malam mereka menghabiskan sebagian besar dari dari malam-malam mereka sujjadan dan qiyaman dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berdiri ini antara sifat mereka <clears throat> mereka adalah orang yang senantiasa menjaga salat mereka Terlebih lagi salatul lain yang merupakan amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan sifatul muttaqin, sifat orang-orang yang bertakwa. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin." كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم Allah berfirman innal muttaqin Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannatin wa uyun. Mereka berada dalam jannat. Dalam kebun-kebun surga. Wa uyun dan mata air-mata air surga. Mereka menerima segala sesuatu yang diberikan Rob mereka kepada mereka. Itu mereka mendapatkan berbagai kenikmatan di dalam surga. Kenapa demikian? Apa yang telah mereka lakukan? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka dahulu di dunia adalah orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Kanu qalilan al laili ma yaj'un. Di antara sifat mereka, mereka adalah orang yang sangat sedikit menghabiskan waktu malam mereka. Mereka sangat sedikit menghabiskan waktu atau mereka kebanyakan menghabiskan malam-malam mereka dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Yaitu mereka mengisinya dengan berbagai ibadah, salatul lain dan yang lainnya. Kemudian wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur, pada waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada faedah yang luar biasa. Di waktu malam Allah menyebutkan mereka adalah orang yang menghabiskan malam mereka dengan melakukan sholat malam, ibadah. Eh, mereka adalah orang sangat sedikit tidurnya di waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma Mereka adalah orang yang sangat sedikit tidurnya di waktu malam. Ya sebab mereka menghabiskan malam-malam mereka dengan ibadah dan ketaatan. Kemudian di, di waktu sahur mereka banyak ber, banyak beristighfar kepada Allah. Ya sebab Betapapun mereka melakukan ibadah dan ketaatan dengan penuh kesungguhan, maka pasti mereka akan melakukan kekurangan dalam ibadah mereka. Sebagai manusia biasa. Karena itulah mereka menutupnya dengan istighfar. Meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Dan meminta ampun kepada Allah atas kekurangan mereka dalam beribadah kepada Allah. Karena itulah dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa aqimus shalah wa atu zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim." Nah, Allah berfirman menyebutkan perintah beribadah. Waqimus salat. Tegakkanlah salat. Wa atu zakat, tunaikanlah zakat. Wa aqridullaha qardan hasana. Dan berikanlah pinjaman yang baik kepada Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan apa saja yang kalian persiapkan, yang kalian dahulukan, untuk diri-diri kalian berupa kebaikan tajiduhu indallah kalian pasti akan mendapatkannya di sisi Allah huwa khaira wa azama ajra dalam kalian lebih baik dan lebih besar pahalanya Allah perintahkan untuk apa untuk beribadah terus setelah itu Allah tutup dengan istighfar wastaghfirullah dan bersikfar kepada Allah sungguh Allah zat yang maha mengampuni lagi maha merahmati kenapa ditutup dengan perintah bersikfar karena seorang hamba betapapun dia bersungguh-sungguh dalam ibadah dan ketaatan, pasti dia akan melakukan kekurangan. Maka dia perlu menutupi kekurangan tersebut dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. jadi di antara sifat ibadir rahman mereka adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan qiyamul lail. Mengisi malam-malam mereka dengan melaksanakan salat dan berbagai ibadah dan ketaatan lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail." Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salatul lail, salat malam. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa maghfaratun lisayyiati wa manhatun lil ismi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil boleh mengatakan alaikum biqiyamil lail hendaknya kalian senantiasa melaksanakan sholat malam karena dia adalah merupakan da'bus salihina qablakum dia merupakan kebiasaannya orang-orang yang soleh sebelum kalian dia merupakan kebiasaan orang orang soleh sebelum kalian dan dia merupakan kurbah dia merupakan sarana pendekatan diri kepada Rob kalian. Bentuk pendekatan diri kepada Rob kalian. Wa makfaratun lisayyiat. Menyebabkan terhapusnya dosa-dosa. Kesalahan-kesalahan. Wa manhatun lil ismi Dan merupakan pencegah dari perbuatan dosa. Karena itulah para salaf Mereka adalah orang yang senang dan merasakan kelezatan dengan salat salatul lail. Sebagaimana diriwayatkan dari Al Imam Ibnu Munkadir rahimahullah. Beliau rahimahullah mengatakan ma baqiya min ladzati dunya illa salas. Ma baqiya min ladzati dunya illa salasun. Tidaklah tersisa dari kelezatan dunia kecuali tiga hal. Pertama qiyamul lail. Pertama salat malam. Yang pertama salat malam. Yang kedua liqaul ikhwan. Berjumpa dengan saudara-saudara. Itu saudara-saudara seiman. Kemudian wassalat wasalatul jamaah, wasalatul jamaah dan melaksanakan salat berjamaah. Ini sifat yang berikutnya. Sifat yang kedua dari sifat ibadur rahman. Kemudian sifat yang ketiga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam kelanjutan ayat Walladzina yaquluna rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama Dan hamba-hamba Allah Rahman itu adalah orang-orang yang mereka itu yakulun mereka itu berkata, ya, mereka berdoa, Rabbana srif anna azab jahannam Wahai Rabb kami, jauhkanlah kami dari azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab jahannam merupakan kebinasaan yang abadi. Inna sa'at mustaqarra wa muqama. Dan jahannam merupakan sejelek-jelek tempat tinggal dan tempat kediaman. Jadi di antara sifat ibadir rahman mereka adalah orang-orang yang tidak saja mengisi kehidupan mereka dengan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah. Namun mereka juga di samping menegakkan ibadah dan ketaatan, mereka juga diliputi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Jalla wa ala berfirman dalam Al-Qur'an Walladzina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina yu'tuna ma atu. Itu maknanya walladzina yuqaddimuna ma yuqaddimunahu min ibadatin wa ta'atin. Itu orang-orang yang mereka itu melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Namun bersamaan dengan itu wa qulubuhum wajilatun ay khaifatun dan hati mereka dipenuhi dengan rasa takut. Hati mereka dipenuhi dengan rasa takut annahum ila rabbihim raji'un. Karena mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka dipenuhi dengan rasa takut anturadda alaihim amaluhum jangan sampai ditolak amalan-amalan mereka fayusibuhum ba'da dzalika azabun min Allah sehingga mereka pun setelah itu mendapatkan azab dari Allah Jalla wa ala. Jadi mereka bukan orang yang melakukan ibadah, melakukan ketaatan. Kemudian hati mereka dipenuhi dengan rasa bangga. Dipenuhi dengan rasa kagum pada diri mereka. Karena mereka telah melaksanakan ibadah dan ketaatan. Lah tidak. Tapi mereka adalah orang-orang yang mereka itu tekun beribadah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Jangan sampai amalan mereka ditolak. Jangan sampai amalan mereka tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala sehingga mereka mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah atau disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat walladzina yu'tuna ma'atu wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan. Ya, telah terangkan tadi mananya apa yang mereka lakukan yaitu ketaatan. Jadi mereka orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dan hati-hati mereka dipenuhi dengan rasa takut. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ahumul ladzina yashrabun al khamr, wa yasruqun?" Apakah yang dimaksud di sini adalah mereka orang-orang yang minum khamr dan mereka mencuri? Orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, itu minum khamar, kemudian hati mereka takut. Atau orang yang mencuri kemudian mereka takut. Tidak pakai yang dimaksud. Orang-orang yang minum khamar dan mencuri, maka kata Nabi SAW, La ya bintas siddiq. Tidak. Wahai putrinya siddiq. Walakinnahumul ladhina yasumun. Wa yusallun. Wa yatasaddaqun wahum yakhafuna alla tuqbala minhum. Tidak wahai putrinya As-Siddiq. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang melaksanakan salat dan orang-orang yang bersedekah. Dan mereka takut tidak diterima amalan tersebut dari mereka. Nah, jadi kalimat makna walladzina yu'tuna ma'atu mendatangkan apa yang mereka datangkan yaitu maksudnya ibadatin wa taatin orang-orang yang melakukan ibadah dan ketaatan namun mereka takut tidak diterima ketaatan itu dari mereka sehingga mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala jadi ini sifat ibadur rahman mereka adalah orang yang memenuhi kehidupan mereka dengan ibadah dengan ketaatan kepada Allah dan bersama dengan itu mereka takut kepada Allah Jalla wa ala. Jangan sampai amalan mereka tidak diterima. Sehingga mereka menjadi orang yang merugi di hadapan Allah. Karena itu karena itulah Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah boleh mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya. Kata Al Hasan Al Basri rahimahullah, المؤمن جمع إحسانا وشفقة والمنافق جمع إساءة وأمنا ثم تلا الحسن إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون قطع الإمام الحسن البصري رحمه الله صار مؤمن جمع إحسانا وشفقة mengumpulkan antara perbuatan baik dan rasa takut. Mereka mengumpulkan perbuatan baik, ibadah, ketaatan dan rasa takut. Wal munafiq adapun orang munafik jama'isa esaatan eh, wa amnan mereka mengumpulkan antara perbuatan jelek dan rasa aman. Oleh setelah itu Al Hasan Al Basri rahimahullah baca ayat innalladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun Sesungguhnya mereka adalah sesungguhnya orang-orang yang mereka itu diliputi dengan rasa takut kepada Rabb mereka. Jadi orang yang beriman mereka senantiasa beribadah kepada Allah dan dipenuhi dengan rasa takut. Dan ini berbeda dengan orang-orang munafik yang memenuhi hidupnya dengan dosa dan maksiat namun kemudian mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang seperti ini kecuali yang merugi. Apa aminu makrallah afala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Sungguh tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala illa al-qaumul khasirun. Kecuali kaum yang merugi. Jadi sebutkan dalam ayat tadi bahwa sifat ibadur rahman mereka adalah yang mengatakan mereka adalah yang berdoa Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama wahai Rabb kami palingkan kami jauhkan kami dari azab jahannam sungguhnya azab jahannam itu adalah azab yang membinasakan lagi abadi jadi pada kalimat Rabbana srif anna azab jahannam. Tatkala mereka meminta kepada Allah. Ya karena rasa takutnya mereka. Mereka meminta kepada Allah agar dipalingkan dari azab jahannam. Maka di dalamnya terkandung doa agar Allah memalingkan mereka dari berbagai sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada Jahannam. Tatkala seorang itu berdoa agar dijauhkan dari azab benar, dari azab neraka, maka tentunya dalam doa tersebut terkandung apa? Terkandung permintaan agar Allah menjauhkan mereka dari berbagai sebab yang bisa menjatuhkan mereka ke dalam neraka. Dan demikianlah seorang mukmin. Demikianlah hamba-hamba Allah Rahman yang betul-betul mewujudkan ubudiyah dalam kehidupannya. Mereka senantiasa meminta kepada Allah agar dijauhkan dari azab Allah dan dijauhkan dari berbagai sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada hal tersebut. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Nabi SAW mengajarkan doa kepada Aisyah radhiyallahu anha. Doa tersebut berbunyi Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin Oh ya Allah, ini as'alukal jannah. Sungguh, aku minta kepadamu surga. Jadi minta dimasukkan ke dalam surga. Wa ma qarraba ilaiha. Dan berbagai hal yang bisa mendekatkan ke surga. Min qaulin au amalin. Berupa ucapan atau amalan Wa a'udzu bika minan nar. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Dan berbagai hal yang bisa mendekatkan kepada neraka berupa, berupa ucapan atau amalan. Ini sifat yang ketiga dari sifat ibadah rahman. Taib Allah taala alamu bisab sudah masuk waktu Isya. Dan kalau Allah memudahkan kesempatan untuk hari-hari berikutnya, kita akan lanjutkan pembahasan tentang sifat ibadah rahman. Tapi Allah taala misab kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ukuran dari saya dan dari syaitan dan saya bersikfar kepada Allah Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka السلام عليكم ورحمه الله وبركاته